تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرؤوف رَحِيمٌ وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال تعالى قوام الدنيا بأبة أشياء بإلم العلماء وبأدل الأمراء وبسخوة الأغنياء وبدعاء الفقراء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود Iyutfa Iyutfa'anum mereka fasa'atika zamanun Kathirun khutabahu kolilun ulama'u Kathirun su'alu kolil mu'tu Al-hawa qahidul ilmi Qala matadaka ya Rasulullah Qala idha tatis salah Wa kubilatir rishwah Wa kathratis surat Ujibahu din biaradi minatul ya kolil Thumman najah Waihak thumman najah Al-hadith awkama qal Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita sekalian selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Di samping itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita sekalian. khususnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah kita diberi kesehatan diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah kita bisa sholat Jumat di Masjid Al-Akbar ini dalam kondisi sehat walafiat mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita membimbing kepada kita menuju jalan yang benar Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari Jumat hari ini adalah Jumat pertama memasuki tahun baru 2018. Sesuai dengan tema ini muhasabah. Muhasabah artinya adalah koreksi diri. Mengevaluasi menghisap apa yang sudah kita lakukan tahun 2017 bahkan apa yang sudah kita lakukan mulai kecil sampai dengan sekarang umur tua ini akhlak apa yang kita lakukan sudah berapa sumbangan kita kepada Islam apakah keyakinan kami sudah sudah betul sebagai orang muslim? Itu harus bertanya pada diri sendiri. Bagaimana sholat saya, bagaimana puasa saya, bagaimana zakat saya, bagaimana infak saya, bagaimana hubungan saya dengan tetangga, sebagai anak bagaimana dengan orang tua, sebagai orang tua bagaimana mendidik anak, sebagai istri kepada suami, sebagai suami kepada istri, dan seterusnya sebagai pemimpin kepada rakyat apakah pemimpin memegang amanah itu dikoreksi hadirin sudah sering disampaikan lewat mimbar khutbah ini khususnya saya sendiri termasuk seorang khotib di masjid ini bahwa negara kita Indonesia ini negara besar Negara ini sering saya sampaikan ini. Negara yang dengan jumlah kepulauan 17.508 pulau dengan penduduk 250 bahkan mendekati 60 juta. Setiap tahun bertambah 5 juta. Umat Islam saat ini masih dinilai 88,2 persen, artinya di atas 200 juta. Negeri ini adalah negeri yang punya masjid mendekati satu juta. Negeri ini punya pondok 30 ribu. Itu kalau angka nasional. Negeri ini mempunyai lembaga-lembaga perguruan tinggi luar biasa. Gerakan-gerakan Islam juga cukup banyak. Tapi kita perlu koreksi diri, apakah sudah ikhlas kita melakukan? Apakah kita tidak bisa dibeli iman kita oleh pemikiran-pemikiran yang nyimpang dari ajaran Islam? Itu pertanyaan besar. Mengapa negeri ini diputuskan bahwa aliran kepercayaan itu diberi waktu diberi diberi tempat yang sama dengan agama? Itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa di negeri ini orang berdiskusi, orang membahas, orangnya pinter-pinter tentang LGBT? Ada orang mengatakan LGBT itu tidak bertentangan dengan agama. Ada. Bahkan orang itu berilmu. Doktor. Apakah ilmu yang dimiliki sebagai muslim atau muslimah? Ilmu itu manfaat apa enggak? Hadirin, saya sebagai orang Jawa Timur sebagai imam besar Masjid Nasional Akbar, sebagai ketua umum Majelis Ulama Jawa Timur menolak pendapat-pendapat bahwa LGBT adalah dinyatakan tidak bertentangan dengan agama. Di dalam Quran dikutuk Nabi Lut menyakalkan di dalam Quran itu disebut bahwa mengapa kamu melakukan semacam perbuatan fahisyah senang dengan sesama jenis ini ini memang proyek internasional ada skenario global di dalam mereka mengacaukan negara-negara yang masalahnya besar seperti Timur Tengah seperti Indonesia karena itu para pemimpin di Indonesia, apakah legislatif, apakah eksekutif, harus punya pendirian teguh. Negara Pancasila menolak seperti itu. Itu maksiat. Itu adalah akhlak yang rusak. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Karena itu memasuki tahun baru 2018, mari mari kita harus ada perubahan-perubahan pemikiran. Jangan begitu saja menyerah. Jangan sampai demokrasi negeri ini lalu menjadi ajang dengan atas nama HAM. LGBT adalah masalah HAM LGBT adalah kodrati. Orang cinta adalah kodrati. Dan itu memang kehendak Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak cocok. Di dalam pandangan Islam, ini orang liberal. Di Indonesia ini memang yang tukang merongrong pendangkalan akidah adalah liberalisme liberalisme, sekularisme, pluralisme agama mencampur aduk dengan dalih kerukunan. Hadirin, mari kita luruskan istilah-istilah yang berkembang di negara kita, istilah toleransi, istilah kerukunan, istilah binika tunggal ika. Kerukunan adalah kita saling menghormati, saling menghargai, Toleransi sama dengan tadi kita menghargai orang lain, kita toleran dalam konteks kerukunan anak bangsa. Kita tidak boleh berbuat semena-mena kepada orang lain. Di dalam konteks muamalah kita bersama-sama, dalam ritual agama tidak boleh. Misalnya acara yang menyangkut keagamaan mengadakan doa bersama Umat Islam disuruh mengamini doanya orang lain. Itu tidak boleh, itu haram. Sebab kita setuju dengan akidahnya berarti. Ini ini masalah tauhid. Jadi karena itu saya ingin sampaikan dalam forum ini bahwa ayat yang tadi saya baca di dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqamah, akidah dan syariah. Tatanazzalu alimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun memberikan berita kepada kita, kamu jangan takut. Jangan resah, wahai umat Islam. Kita sering menghadapi masalah lalu takut. Sebab dunia ini Bapak Saudara sekalian yang terhormat ada skenario. Kapitalisme imperialisme itu memang masih terus mengembangkan kalau dulu menjajah negara kita secara fisik sekarang masih penjajahan imperialisme itu penjajahan sekarang ada dalam bentuk gerakan Zionisme Zionisme adalah gerakan internasional yang dulu pada tahun 1889 yang ditokoi oleh seorang wartawan dari Inggris bernama Theodor Herzl menggerakkan orang-orang Yahudi seluruh dunia untuk merebut menjajah Palestina Padahal orang Israel itu sudah meninggalkan Palestina 3000 tahun yang lalu. Israel tidak punya negara. Israel itu dulu pernah diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Mereka dibebaskan oleh Musa, dibawa ke padang pasir 40 tahun, singgah dalam satu wilayah namanya Palestina, dan mereka berbuat keonaran. Mereka pada akhirnya tersebar seluruh dunia yang tidak punya negara. Dan pada waktu Perang Dunia Kedua, dikejar-kejar oleh Hitler Orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Sisa orang Yahudi sekarang itu oleh karena diselamatkan oleh oleh khalifah dari Turki yang waktu itu masih umat Islam punya kekuasaan internasional. Jadi Yahudi itu dulu diselamatkan oleh umat Islam. Tapi mereka memang orang Yahudi telah dinaskan di dalam Quran sebagai kelompok yang memang tidak pernah bersyukur. Itulah di dalam Quran bicara Bani Israel ada ayat kurang lebih 43. 43 ayat menyebut Bani Israel. Seluruh ayat-ayat itu menjelaskan tentang kebejatan Israel. Hanya satu yang positif yang di dalam surat Al-Baqarah tentang punya kedudukan tinggi diberi kenikmatan. Jadi karena itu saudara sekalian, skenario global sekarang adalah gerakan Zionisme di mana kebetulan orang Yahudi menguasai ekonomi di Amerika dan dengan sepihak Donald Trump menyatakan ibu kota Israel di Yerusalem padahal itu gerakan penjajahan tahun 48 lalu perang tahun 67 sehingga Palestina itu dikuasai termasuk Yerusalem Barat dan Timur. Jadi karena itu umat Islam wajib mendoakan berpartisipasi dengan dana, dengan doa, dengan kunut nazilah. Walaupun Presiden Amerika sudah mulai mengancam Indonesia. Kamu wahai Indonesia kalau model ikut-ikutan akan saya jadikan Palestina negerimu. Kita tidak takut. Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa tahun 2006 seribu ulama NKRI adalah final siapapun orang akan menjamah tanah air kita hadapi dengan perang kita tidak takut siapapun orang jadi kan itu umat Islam perlu bersatu mari kita tingkatkan ukhuwah islamiyah ukhuwah wataniyah ukhuwah basyariah mari kita kerja keras Jangan sampai negeri kita yang makmur, yang kaya raya yang dikuasai orang lain. Terutama generasi muda. Kita persiapkan menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja keras, memiliki ilmu, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai jadi sarjana didikte oleh pikiran-pikiran yang merusak agama. Hadirin rahimakumullah. Itulah beberapa yang saya sampaikan di dalam awat khutbah ini. Kemudian hadirin rahimakumullah di dalam rangka muhasabah koreksi diri, saya ingin mengajak untuk memahami diri kita sebagai manusia. Siapa kita ini sebenarnya hadirin? Manusia adalah makhluk yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Manusia itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu dikatakan di dalam Quran Walakat karamna bani Adam wahamalna fil bari wal bakhri warazakna minat taibat saya muliakan anak cucu Adam saya beri kesempatan kemampuan untuk mengarungi laut mengadakan transportasi di darat dan di laut untuk mencari rezeki yang halal jadi manusia ini makhluk tertinggi terhebat Ketinggian manusia itu oleh karena diangkat oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi untuk mengelola, tidak boleh merusak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika berkata Tuhanmu kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah adalah maknanya pengelola, pemakmur. Malaikat pertama-tama menolak, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk manusia yang akan membuat kerusuhan di muka bumi? Yufsidu fiha wa yasfikud dima, mengalirkan darah. Mengapa tidak kami saja dia akan jadi khalifah di muka bumi itu, ya Allah? Dijawab oleh Allah, saya lebih tahu daripada kamu. Ini hikmahnya bahwa malaikat ini tidak mungkin memimpin di muka bumi oleh karena malaikat itu tidak mau apa-apa. Tidak butuh makan, minum, jabatan. Malaikat adalah makhluk suci, terdiri dari nur. Tapi manusia lain. Manusia lah yang cocok di bumi ini. Jadi karena itu manusia punya tugas untuk mengelola alam, memperbaiki Itulah di dalam surat Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardi wastabarakum fiha fastaghfiru." Dialah Allah yang menumbuhkan kamu wahai manusia dari tanah kamu itu. Dan kamu punya tugas untuk memakmurkannya di muka bumi itu. Jangan bikin rusuh. Karena itu banyak-banyaklah kamu istighfar kepada Allah. Alhamdulillah, cara sekalian menyambut tahun baru Jawa Timur ada perubahan dua tahun ini di muka kantor gubernur ada solawatan, ada zikir, ada istighfar bagus, kita dukung menyambut tahun baru tidak perlu meniup trompet trompet itu budaya Yahudi tidak perlu membakar petasan, kembang api, itu budaya majusi. Tidak perlu melakukan hal-hal yang melupakan diri sebagai manusia, lalu mengumbar hawa nafsu. Jadi yang benar adalah menyambut tahun baru adalah acara-acara yang memang dibenarkan oleh syarak, membangun akhlak. Anak muda digiring ke masjid untuk zikir. Seperti di Al-Akbar, tahun akan datang harus secara besar-besaran seluruh Indonesia hampir satu juta masjid kumpulkan masyarakat untuk berzikir agar negeri ini menjadi berkah negeri ini tidak menjadi berkah itu oleh karena kurang zikir kepada Allah ayatnya ada surat Al-Araf 9 bulan 96 walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu sibun. Umpama sesungguhnya penghuni suatu negeri orang-orang yang beriman dan bertakwa pasti kami beri berkah dari langit dari bumi. Tapi oleh karena mereka tidak demikian, maka saya ngambil langkah tindakan kata Allah menguji kepada mereka. Banyak kejadian di tanah air ini sudah terlalu lengkap. Yang namanya angin puyuh, yang namanya pesawat jatuh, yang namanya kapal tenggelam, yang namanya seorang suami membunuh istri, yang namanya anak membunuh ibunya, yang namanya orang tua menghamili anaknya. Wah sudah, sudah jahiliyah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusn illa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.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 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum doa sedikit sebagai tambahan bahwa saya ingin mengajak Bapak, Saudara sekalian punya komitmen sebagai muslim, umur tambah tua, akhlak harus tambah lebih baik. Ilmu bertambah berarti ilmunya harus membimbing, bisa membimbing masyarakat, khusus membimbing diri sendiri Jangan orang pinter justru dengan ilmunya lalu mengelabui rakyat. Ilmu adalah penting. Ilmu itu objektif. Jangan sampai ilmu bisa merusak masyarakat. Itulah tadi hadis yang saya baca di dalam riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud bahwa Nabi mengatakan bahwa besok di akhir zaman akan terjadi banyak orang pinter berbicara. Banyak orang menganalisis masalah luar biasa kemampuannya tetapi nilai spiritualnya sangat rendah. Nilai ulamanya sangat rendah. Pada zaman itu banyak orang minta-minta yang memberi tidak banyak. Pada zaman itu ilmu pengetahuan dipimpin oleh hawa nafsu. Dalam dialog ini ditanyakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana karakteristik masyarakat zaman itu?" Dijawab oleh Rasul, "Zaman itu adalah zaman di mana sholat jiwanya mati." Orang itu sholat tapi tidak bisa membentuk dirinya sebagai orang baik. Zaman itu adalah banyak tindakan-tindakan yang menyimpang. Zaman itu adalah zaman di mana suap menyuap, korupsi merajalela. Zaman itu tim keamanan banyak dibentuk tapi tidak bisa aman karena akhlak bangsa rusak. Zaman itu agama dijual dengan harga yang murah. Mestinya agama menjadi standar untuk menentukan nilai-nilai kehidupan. Nabi berpesan, dalam kondisi seperti itu, kamu wajib mencari keselamatan. Bagaimana cari keselamatan? Adalah rujuk ilal Kembali kepada kebenaran. Pedomannya adalah agama. Agama adalah standar karena punya kitab suci Quran, punya hadis, punya ijma, punya analogi dan kias. Cari kamu keselamatan. Tanya kepada ulama, ulama-ulama yang benar ulama-ulama yang memang mengamalkan ajaran agamanya ulama yang jujur apakah ada ulama tidak jujur? ada di dalam kitab Ikhya ulama ada ulama su dia ahli agama tapi menjual agamanya untuk memperoleh duniawi hancurlah negara hancurnya rakyat di dalam kitab Ikhya dikatakan adalah karena kerusakan penguasa kerusakan penguasa adalah karena rusaknya ulama jadi ada ada rangkaian kalau orang tukang ifta memberikan fatwa ngawur menyesatkan umat mana tidak rusak dolu fadolu jadi karena itu saya ingin menghimbau kepada masyarakat islam sekarang banyak buku-buku ditulis oleh orang liberal saya punya kumpulan buku-buku mereka Buku itu tidak ada standar. Mereka dengan dasar akal, rasio menyesuaikan keinginan orang-orang dari luar. Pendekatan hermeneutika adalah penafsiran Quran, ayat-ayat itu ditafsirkan dengan seenaknya menurut pikirannya sendiri. Itu wajib ditolak. Kalau kita ingin aman umat Islam, tolak itu semua. Dan ini banyak diproduk oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi Islam pada khususnya Percuma bikin perguruan tinggi kalau memproduk orang seperti ini. Barangkali sekali waktu perlu kita tantang mereka di dalam forum terbuka. Bab negeri ini kalau terus-terus begini akan hancur. Islam hanya nama, keropos. Kualitasnya tidak ada. Kebijakan-kebijakan saya tidak tidak bisa menerima hal-hal yang memang akhir-akhir ini tidak cocok seperti masjid Masjid Al-Akbar ini mendapatkan surat bahwa bagaimana masjid ini proses dulu dibangun masjid tanahnya itu bagaimana apa harus nyewa harus apa harus bayar apa saudara sekalian saya berikan fatwa majelis ulama bahwa di mana ada tanah di atasnya dibangun masjid maka secara hukum tanah itu otomatis menjadi wakaf. Karena masjid itu milik Allah. Andal masajidalillah. Kalau ada masjid dibangun di atas tanah, kemudian belum ada surat wakfiah, maka pemerintah wajib membuatkan sertifikasi wakaf kepada masjid itu. Jadi karena itu masjid ini Al-Akbar yang merupakan pusat pembinaan umat dengan ribuan orang dibina di sini adalah sangat manfaat daripada pabrik apalagi pabrik narkoba mari agama unsur mutlak dalam mission and character building ini ini khutbah pertama memang tahun 2018 pemanasan ya tahun ini tahun politik jangan sampai dengan perkembangan politik umat Islam terpecah belah Mari kita memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang tanggung jawab. Sebab kita punya tanggung jawab masing-masing, termasuk kepada negara. Negeri ini kita cintai Indonesia ini. Kalau kita ngomong seperti ini bukan bukan berarti kita tidak senang dengan negara, tapi kita ingin memperbaiki agar negeri ini tambah hari tambah baik, rakyatnya tambah makmur dan dipimpin oleh orang-orang yang iman dan takwa. Mari kita berdoa mohon ampun pada Allah. Mungkin banyak kekal, kekeliruan kita ini selama hidup. Ya Allah mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Allah maghfir lil mu'minin minat wal muslimin wal muslimat. Allah ya minum al-muat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamalta. Alal ladzina min qablina rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna kafirin. Bada hadaitana wa hablana lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Rabbana hablana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli Rabbana innaka jami'un nas ila min la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma tawwil umurana wa kathir arzaqana wa hassin a'malana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana. Allahumma ya Allah ya Allah nawwir qulubana pinuri taitil Quran ya Allah ya Allah Rabbana wa atina ma'atana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadi baldatan thayyibah mutmainnah aminah tajri faqwa sunnatu rasulik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar alamin Allah makhtimana bil khair Allah makhtimana bil iman bil islam bil istiqamah wa bi husnil khatimah sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa akbar